Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'd Kita lanjutkan bacaan kita terhadap syarah al-mandum al-ha'iyah Jadi syarah oleh Syekh Salah al-Fawzan hafizahullah taala halaman yang ke-195 Kata beliau yaitu masih pembahasan seputar dilarangnya kita mengikuti pendapat para ulama atau pendapat para tokoh yang berseberangan dengan dalil Al-Qur'an dan As-Sunnah. Kata beliau, "Fala qawla li ahadin ma'a qawli Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam." Maka tidak ada satu ucapan pun yang bernilai bersamaan dengan ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maksudnya kalau ada dua ucapan, satunya ucapan Rasulullah, yang satunya adalah ucapan selain Rasulullah SAW, maka semua ucapan yang selain ucapan Rasulullah itu nggak ada nilainya. Nah, selama berseberangan dengan ucapan Rasulullah wasallam. Wal wajib alaina 'inda al-ikhtilaf an narji'a ila al-mizan yang wajib bagi kita semuanya ketika terjadi perselisihan, pertikaian yaitu kembali kepada mizan timbangan. Sudah kita lewati kemarin timbangannya adalah Al-Qur'an dan As-Sunnah. Wa hadha min rahmatillah bina. Ini merupakan bentuk rahmatnya kasih sayangnya Allah taala kepada kita. Annahu lam yakilna al ikhtilaf. Bahwasanya Allah taala tidak membebankan kepada kita perselisihan wa dan tidak membebankan kepada kita ucapan-ucapan manusia. Wa inna ma amarna an nazinal aqwal bil kitab was sunnah. Hanya saja Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk menimbang ucapan-ucapan na fikum dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah. Naam, menimbang ucapan-ucapan tersebut dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah. Wa hadza yaqulul ulama. Ini terjadi untuk para ulama. Dalam artian hal seperti ini, ucapan tersebut ditimbang dengan Al-Qur'an was sunnah itu diperuntukkan untuk para ulama dan orang-orang yang tentunya sudah memiliki kemampuan untuk menimbangnya. Wa amal awam ini. Adapun orang-orang awam fa'alaihim an yas'alu ahlal ilm. Maka wajib atas mereka untuk bertanya kepada ahlul ilm. Ini penting. Jadi orang-orang awam, orang yang jauh dari ilmu, belum mengetahui ilmunya, maka wajib atas mereka untuk apa? Bertanya kepada ahli ilmu, bertanya kepada ahli ilmu, bertanya kepada para ulama, bukan diam. Fas'alu ahlal dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kalian kepada ahlul ilm. Ahlul dzikir maksudnya adalah para ulama. Apabila kalian tidak mengetahui. al 'ami man yathiqu bi ilmihi wa dinihi wa ya'khudh bi qawlihi maka orang awam hendaknya bertanya kepada orang yang dia percaya ilmunya dan agamanya kemudian dia mengambil ucapannya ini berarti diperuntukkan untuk orang awam kalau kita ini termasuk para talabatul ilm itu bukan masuk dalam kategori awam jadi kita mencari dalil kalau kita orang awam mereka belum paham untuk mencari dalil. Oleh karena itu mereka cukup bertanya, ini bagaimana hukumnya Ustaz? Hukumnya enggak masalah. Tapi ustaznya jawabnya itu harus disertai dengan dalil itu loh. maksudnya? Tapi untuk orang awam yang bertanya tanya itu enggak dituntut menghafal dalil saat itu karena belum mampu. Tapi untuk para talabatul ilm orang-orang yang sudah memiliki dasar-dasar ilmu tentunya diharuskan bagi mereka untuk mencari dalilnya. Oleh karena itu, dulu mungkin kita nggak tahu dalil mengenai wajibnya memanjangkan jenggot atau haramnya isbal atau haramnya gambar makhluk ber, bernyawa misalkan. Tapi setelah berjalannya waktu dengan belajar, ilmu itu akan sampai kepada kita dan dalil pun akan datang serta nampak di hadapan kita. Nah, saat itulah kita apa barakallahu fikum enam berupaya untuk menghafal dalil tersebut. nah Ikhwan fi din azza wa jalla kita lihat di sini. Walihada yaqulun oleh karena ini mereka mengatakan madhabul ami madhabul man aftah. Ini benar kata beliau. Orang-orang mengatakan madhabnya orang awam itu adalah madhabnya orang yang yang apa berfatwa. Madhabnya orang awam itu madhabnya orang yang berfatwa. Maksudnya bagaimana? Biasanya kalau orang awam itu itu menerima apa yang difatwakan oleh syekhnya atau ustadznya biasanya. Ini bagaimana ustadz? Haram langsung diambil mereka sama dia. Tanpa dia dalilnya mana? Biasanya gitu kalau orang awam. Dalilnya mana? Enggak nanya dalil dia. Karena dia bertanya dengan orang yang berilmu tadi itu menyampaikannya dengan dalil gitu loh ya. Ini bagaimana hukumnya? Haram. Dah, yang nanya dalilnya apa? Tapi kalau para talabatul ilmu orang-orang yang punya dasar ilmu, dia biasanya bertanya, dalilnya apa Ustaz? Ya enggak? Dalilnya apa ya Syekh? Seperti itu. Ini bagus sekali kata-kata nah barakallahu fikum Asy-Syaikh Shalal Fauzan mengenai ungkapan sebagian orang. Madhabul 'ami madhabu man Prinsipnya dasar prinsip dasarnya orang awam itu adalah apa? Adalah prinsipnya orang yang berfatwa kepadanya. Jadi dia nurut dengan apa yang difatwakan oleh nah gurunya dan semisalnya. Fahadah huwa dhabit fi hadhihi masalah. Inilah ketentuan nah barakallahu fikum dalam masalah ini. Jadi diperbolehkan untuk apa? Mengikuti nah posisi jawaban guru atau syekhnya diperuntukkan untuk orang awam meniru. Adapun orang yang berilmu hendaknya mereka mencari dalilnya. Nah, mencari dalilnya. Wal an as-suhuf wal kitabat kulluha tunadi bil akhdhi bil ara' wa tawsi'ati 'ala an-nas. Adapun sekarang kata beliau, adapun sekarang lembaran-lembaran artikel-artikel tulisan-tulisan semuanya mengajak untuk apa? Mengambil pendapat-pendapat para tokoh dan mengajak manusia untuk berluas-luasan di dalam apa? Nah beragama ini. Allah musta'an kata beliau wa annahum idza ruddu ila dalil fa hadza harajun wa dhiqun. Allah musta'an. Mereka ini kalau dikembalikan diajak kepada dalil itu justru apa? memberatkan dan sempit dadanya. Oleh karena itu harus saksikan orang-orang yang mengaku ahlu sunnah sekarang banyak enggak pendapat yang mudah. Ini bagaimana Ustaz hukumnya? Boleh nggak masalah demi maslahah katanya. Paham ya? Ini bagaimana Ustaz? Ini kan mendekati pemilu, coblosan. Nanti bagaimana kalau kader-kadernya itu datang kemudian ngasih uang? Enggak masalah terima uangnya tapi enggak usah nyoblos katanya. Ya, Macam-macam. Eh, yang, jelas dia tuh pengen memberikan apa? kemudahan dan juga keluasan bagi awam. Tapi posisinya keliru. Paham ya? Banyak yang diperbolehkan. Bagaimana berdakwah dengan nampar kalau Fikul minta-minta atau semisalnya enggak masalah itu kan minta-minta dakwah. Yang dilarang itu untuk pribadi katanya. Eh, banyak rinciannya. Paham ya? Nah, musta'an. Jadi perlu diperhatikan baik-baik. Nah, terkadang seperti itu keadaannya. Kata beliau, ya kan tadi disebutkan bahwasannya sekarang ini lembaran-lembaran artikel-artikel tulisan-tulisan hampir semuanya mengajak untuk apa? Mengambil pendapat-pendapat para tokoh dan berluas-luasan memberikan keluasan kepada manusia dengan pendapat-pendapat yang tidak ada dalilnya. Kalau diajak untuk kembali kepada dalil, harajun wa dhikun berat dan sempit rasanya. Kalau kembali ke dalil berat sekali rasanya. Nah, seberat apapun kalau belum bisa mengamalkannya, jangan menolak. Jangan menolak. Karena menolak itu sendiri sudah berbahaya. Menolak dalil itu berbahaya. Paham ya? Nah, barakallahu fiikum. Apalagi sampai berpaling. Wa man faraqad dalil dalla istawa istabil. Barang siapa yang berpaling dari dalil, sungguh dia telah tersesat dari jalan yang lurus. Hakadha kulun. Demikianlah yang mereka ucapkan. Sempit dada mereka ketika diajak kembali kepada dalil merasa berat. Wah, kalau kembali ke dalil berat katanya. Memang berat. Orang masuk surga itu mudah atau sulit? Mudah atau sulit? Sulit, banyak halangan rintangan, diliputi dengan perkara-perkara yang manusia itu enggak suka. Ya kan? Hujibatil jannah bil makarih. Surga itu senantiasa diliputi, tertutup dengan perkara-perkara yang orang itu enggak suka. Ya enggak? Sholat subuh dingin-dingin harus sholat. Orang nggak suka. Paham ya? Kemudian perkara-perkara yang mungkin menurut, menurut, menurut manusia itu indah diharamkan. Paham ya? Banyak perkara lain yang nggak suka. Paham ya? Nah, tapi itulah kuncinya untuk menuju surga. Wa hadza qaul kufrun kata beliau, ini adalah ucapan kekufuran. Li'anna qailahu yara anna al-akhdha bid-dalil yakunu harajan. Karena orang tersebut yang mengucapkan tadi itu berpandangan bahwasanya mengambil dalil itu berat katanya, berat, susah. Walladhi yaqulu hadza yakfur. Bahkan orang yang mengatakan seperti ini adalah apa? kekufuran waliyadzubillah. Ini ucapan kekufuran ya. Berat kalau kita itu ngambil dalil berat Maksudnya dia tidak mau mengembalikan kepada dalil, dia pengennya itu pemikiran semata. Allah musta'an. Wal akhdhu bid dalil huwal faraju wa laysa harajan. Bahkan yang benar mengambil dalil kembali ke dalil itu merupakan apa? Al-faraj, pintu kemudahan, pintu kemenangan. Paham ya? Nah barakallahu fikum, kelonggaran, keluasan. Walaysa haraj. Walaysa harajan dan bukan sesuatu yang menyusahkan. Wa huwa taysir subhanahu wa ta'ala. Bahkan itu adalah kemudahan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu musta'an. Fahada huwa kalamu fi mas'alati ulama' Inilah pembahasan seputar permasalahan yaitu adanya perselisihan di antara para ulama. Ini perkara yang tidak bisa kita pungkiri. Pasti ada perselisihan dimanapun kita berada. Jangan sampai ketika kita berada di suatu tempat, ma'had atau markis ahli sunnati wal jamaah, kemudian apa? Ada permasalahan, pergi ke tempat lain untuk apa? Menghindari permasalahan. Itu enggak benar. Kenapa enggak benar? Karena permasalahan itu pasti ada terus. Di pondok manapun ada, di markes mana saja ada permasalahan itu. Paham ya? Jangan sampai wahana mau lari dari permasalahan. Lah kenapa? Di Ma'had banyak masalah. Dia pindah ke pondok lain. Di sana ada masalah lagi. Karena permasalahan itu senantiasa apa? Menyertai. Cuman dia itu mampu enggak untuk mengendalikan dan juga apa? Nam kalau fikum mengatasi permasalahan tersebut. Ingat-ingat, kita tidak suka dan tidak mau dipil permasalahan. Tapi kalau sudah ada permasalahan siap untuk menghadapinya dan tidak lari daripada permasalahan. Karena permasalahan mesti ada. Jual beli ada masalah, ya enggak? Kemudian bermuamalah ada masalah juga, ya enggak? Di dalam keluarga ada masalah. Punya anak banyak, masalah juga ada di situ. Bang, ya? semua ada masalah. Cuman dia mampu atau tidak itu ya. Mampu ataukah enggak untuk meredam dan juga mengendalikan permasalahan tersebut. Ingat-ingat, jangan ada di benak kita lari daripada permasalahan posisi dia apa? Dia yang bikin permasalahan. Nah, Allah musta'an. Tapi ya bagaimana? Tidak dan tidak mau membuat permasalahan, tapi kalau ada permasalahan siap untuk menghadapinya. Tidak lari dari permasalahan. Nah, mohon insyaallah. Ayo, kita lihat di sini. Wa madza na'khudh min al-aqwal al-mukhtalifah bil masail dan juga pembahasan seputar apa? Apa yang harus kita ambil pendapat-pendapat tersebut yang diperselisihkan dalam suatu permasalahan. Sudah kita lewati ya. Yang kita ambil adalah yang mencocoki dalil Al-Qur'an dan As-Sunnah. Bukan semata-mata kalau ada perselisihan kemudian dibebaskan pemilih. Paham ya? Kalau dibebaskan pemilih, nilai yang mana biasanya orang-orang? Yang mudah, yang luas. Tapi kalau kita ahli sunnah dituntun untuk memilih pendapat yang kuat. Paham ya? Jadi kalau ada perselisihan, ada pendapat Syafi'i, pendapat Maliki misalkan, itu jangan pilih yang mudah. Pilihlah yang sesuai dengan dalil. Taruhlah mudah alhamdulillah. Kalaupun berat karena itu ada dalilnya, itulah yang kita pilih. Seperti itu. Jadi jangan semata-mata wah ini peluang bagi kita untuk milih ini. Tidak. Nah, milih maksudnya sesuai dengan maksudnya itu enggak. Tetap kita memilih tapi yang sesuai dengan apa? Dalil Al-Qur'an dan As-Sunnah seperti itu. Kita lihat qaulun Nadim rahimahullah Faqalu Rasulullah azza wa asyrahu Setelah Al-Imam Abu Bakar bin Abi Dawud rahimahullah menyatakan tinggalkan ucapan-ucapan para tokoh. Kenapa? Karena ucapan Rasulullah itu lebih suci dan lebih jelas dan gamblang. Kenapa suci? Sumbernya dari wahyu Allah Subhanahu wa taala. Paham ya? Sumbernya dari apa? Dari Allah Subhanahu wa taala wahyu yang Allah turunkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Asyrah lebih jelas gamblang karena sumbernya akurat as-sunnah ala inni utitul qur'ana wa mithlahu ma'ah ketahuilah sesungguhnya aku diberi Al-Qur'an dan yang semisalnya bersamanya yaitu as-sunnah Al-Qur'an dan as-sunnah kata beliau Syekh Shalal fauzan habibullah taala al-mu'tabaru qaulu Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang dianggap itu adalah ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wahwaladi umirna bittibah dan itulah yang apa yang kita diperintahkan untuk mengikutinya. Jadi kalau antum kita semuanya mengikuti ucapan Rasulullah dan dalil tenang rasanya. Rasanya tenang. Karena itu sudah kita lewati pembahasannya kan. Kalau ingin selamat ya ikuti dalil Al-Qur'an dan As-Sunnah. Man arada an nazata faalihi bi kitabillahi wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam sebagaimana yang diungkapkan oleh Al-Imam Malik bin Anas Imam Darul Hijrah yang dinukilkan oleh Imam Harawi dalam kitab Darul Kalam wa Ahli. Artinya apa? Barang siapa yang ingin selamat, ingin beruntung, maka wajib atas dia untuk berpegang teguh dengan Al-Qur'an dan sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wa ala wasallam. Seberat apapun, sepahit apapun, seperti itu keadaannya. Butuh perjuangan dan pengorbanan. Paham ya? Seperti itu. Nah, bukan santai-santai. Orang berpegang teguh dengan Al-Qur'an Sunnah itu bukan seperti orang-orang yang jualan tempe dan tahu. Paham ya? Untung alhamdulillah, rugi alhamdulillah. Bukan seperti itu. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Tapi bagaimana? Butuh perjuangan dan pengorbanan. Paham ya? Nah, letihnya kita rasakan, pahitnya kita rasakan. Nah, barakallahu fikum kesabaran di dalam memperjuangkan as-sunnah, mendakwakan as-sunnah, halangan, rintangan, gangguan, cacian, makian, pengusiran pun ada terkadang butuh semuanya perjuangan dan pengorbanan. Walam nu'mar bittiba'il ara' wal aqwal. Ya, Dan kita tidak diperintahkan untuk mengikuti pemikiran-pemikiran dan juga ucapan-ucapan yang berseberangan dengan dalil. Enggak diperintahkan kita. Tapi yang diperintahkan kita kembali ke mana? Kembali kepada dalil Al-Qur'an dan As-Sunnah. Seberat apapun, sepahit apapun itulah yang nah diperintahkan barakallahu fikum. Qulil haqqa walau kana murran ucapkanlah al-haq walaupun pahit rasanya wal ulama wal a'imma yuhadziruna min hadha ghayat tahdhir dan para ulama serta para imam itu para imam mereka memperingatkan dari hal yang seperti ini dengan peringatan yang sangat banyak paham ya dengan sebenar-benar peringatan jangan hati-hati mengikuti hawa nafsu hati-hati duduk-duduk dengan pengikut hawa nafsu duduk-duduk dengan hizbiyin Duduk-duduk dengan ahlu bidah ad hati-hati. Karena hati kita itu lemah. Al-qulubu dha'ifah wa subahu khattafah. Hati-hati itu lemah, sedangkan subhat itu menyambar-nyambar. Bayangkan itu. Sampai-sampai para ulama memberikan ungkapan dari itu. Al-qulubu dha'ifah wa subahu khattafah. Hati-hati itu lemah, sedangkan subhat itu menyambar-nyambar. Oleh karena itu Al-Imam Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu Beliau menyatakan dengan ucapan yang sangat bagus dinukilkan oleh para ulama. Nah, di antaranya adalah Imam Ibnu Battah rahimahullah, "La tujalisu ahlal ahwa, fa inna mujalatatuhum mumridatun lil qulub." Artinya apa? Jangan kalian duduk-duduk dengan pangkor hawa nafsu. Ingat-ingat, duduk-duduk itu lain dengan duduk. Lain apa sama? Akhbana falu. Duduk-duduk itu sama enggak dengan duduk? Beda. Kalau duduk sekali dua kali. Kalau duduk-duduk itu udah teman akrab nih. Paham ya? Duduk-duduknya sama orang hizbin. Duduk-duduknya sama ahli bid'ah dalal. Jadi bedakan antara jalasa yajlisu dengan jalan jalasa yujalisu. Kalau sudah yujalis itu sudah berteman dia. Paham ya? Nah, barakallahu saya Jalasa yajlisu duduk. Larangannya apa larangannya? La tujanisu ahlal ahwa. Fa inna mujalasatahum mumridatun lil qulub. Artinya jangan sekali-kali kalian duduk-duduk dengan pengekor hawa nafsu. Karena pengekor hawa nafsu itu kalau ditanya dalilnya dia mengatakan nggak disebutkan dalilnya. Paling-paling kata si fulan, kata si alan, Syekh fulan mengatakan, Syekh fulan menyatakan seperti itu. Allah musta'an. Kenapa? Karena sesungguhnya duduk-duduk bersama mereka mumridatun lil qulub, bisa membuat sakit hati. Kenapa kok bisa membuat sakit hati? Kalau orangnya enggak kuat, disebut syubhat di hadapannya, dia enggak bantah, rasanya hati sakit atau tidak? Sakit. Disebutkan juga dengan semakna Al-Imam Abu Qilabah Abdullah bin Zaid Al-Jarmi rahimahullah, beliau juga mengatakan la tudarisu ahlal ahwa wa la tudadiluhum fa innil amin an yughmisukum fi dalalatihim aw yulabisu ma kuntum ta'rifun atau kama qala rahimahullah artinya apa jangan kalian duduk-duduk dengan pengkor hawa nafsu dan jangan debat dengan mereka. Debat ini hati-hati. Perdebatan ini berbahaya sekali. Kalau orang nggak mampu debat, nggak punya argumen, nggak punya hujah, nggak punya kemampuan, jangan berdebat. Apalagi berdebat dengan pengekor hawa nafsu. Itu berbahaya sekali. Apa kata beliau tadi? jadi luhum Dan jangan mendebat mereka. Fa amin. Karena sesungguhnya aku tidak bisa menjamin. Tidak bisa menjamin, tidak merasa aman. Kalau seandainya mereka apa? menjerumuskan kalian kepada na'barakallahu fikum perkara-perkara syubhat mereka atau membuat samar kalian al-haq yang dulu kalian berada di atasnya. Kita awal mulai yakin, eh, sudah yakin di atas al-haq, di atas Al-Qur'an sunnah, tapi karena debat dengan ahlu bid'ah dalal, kalah debat, berubah pikiran. Yang benar tuh ana atau dia ya? Kayaknya jangan-jangan dia yang benar. Akhirnya dia semula berjenggot, jenggot dipotong. Alasannya apa tadi? Bingung tadi itu, berdebat ke tadi itu. Oleh karena itu pintu yang paling besar seseorang itu semula nam di atas al-haq kokoh kok menjadi sesat apa pintu pertama kali perdebatan datang dalam hadis yang sahih hadisnya Abi Umamah Sudai bin Ajlan al-Badini radhiyallahu anhu Rasulullah mengatakan Ma dhalla qaumun ba'da hudan kanu 'alaihi illa utul jadal. Ma dhalla qaumun ba'da hudan kanu 'alaihi illa utul jadal. Artinya apa? Tidaklah kaum itu tersesat yang semula berada di atas petunjuk melainkan sebabnya karena dibadangi pintu perdebatan. Debat, kalah, bingung, stres, ngurung diri di dalam rumah 40 hari. Keluar udah enggak sholat, enggak puasa, mengaku apa kemarin? Imam Mahdi. Allah mustahil. Udah parah ini keadaannya ya. Udah enggak salat, enggak puasa, enggak zakat, nah, uang banyak miliaran, enggak haji juga, keluar dari pintu dari 40 hari tadi mengaku Imam Mahdi. Allahul mustahil. Itu sekedar contoh saja. Perdebatan berbahaya sekali. Kalau nggak mampu jangan debat. Bukan berarti karena kita kalah, tapi bagaimana menyelamatkan menjaga hati kita. Ingat-ingat kaidahnya itu. As-subahul khattafah wal qulub dha'ifah. Subhat itu menyambar-nyambar. Sedangkan hati manusia apa? Lemah. Oleh karena itu ketika kita menghindar, assalamualaikum misalkan, menghindar, gak mau debat itu bukan karena kalah. Karena pengen menyelamatkan hati kita gitu ya. Nah, jadi antum itu malah mulia sebenarnya. Kalau kenapa? Karena kalau kita melayani perdebatan dengan, dengan ahlul awa, itu gak akan ada titik temunya. Mereka dikembalikan kepada dalil gak mau. Eh, dalilnya mbah fulan, mbah alan. Ujung-ujungnya paling puncaknya nenek moyang. Mami Sudah ya susah sudah. Eh, kita kalau Allah, kalau Rasul. Enggak butuh. Kita enggak butuh kalau Allah, kalau Rasul. Mbah-mbah kita dulu bagaimana katanya. Sudah susah hal seperti itu kan? Oleh karena itu perlu diperhatikan baik-baik. Naam. Ikhwan fi din azdan wa wahabi wa hafizakumullah jami'an kata beliau. Ini sekarang pembahasan yang baru. At-ta'nu fi ahli hadis, mencaci maki ahli hadis. Ini berbahaya juga. Jadi ahli sunnah wal jamaah sangat anti, sangat tidak suka dan bahkan nah barakallahu fikum memperingatkan kaum muslimin secara umum terutama ahli sunnah wal jamaah memperingatkan dari apa? memperingatkan dari perbuatan mencaci maki ahli hadis. Ahli sunnah kembali kepada bimbingan para ulama, ulama ahli sunnah wal jamaah juga. Yang mereka kembali berdalil Al-Quran dan As-Sunnah. Bukan kembali pada hawa nafsu. Kita lihat kalamnya Al-Imam Abu Bakar bin Abu Dawud rahimahullah wala takum min qaumin talahau bidinihim fatat'ana fi ahli hadis wa taqdahu. Jangan sekali-kali kamu menjadi atau termasuk sekelompok kaum yang mereka bermain-main dengan agamanya. Akhirnya mencaci maki, menghina ahli hadis. Hati-hati. Ahli hadis, nah barakallahu fikum para ulama, ahli ilm, mereka itu adalah pewaris para nabi. Karena para nabi dan rasul tidak mewariskan harta dinar wala dirham. Paham ya? Sudah kita lewati kan hadisnya itu, "Inna ma'syaral anbiya lam yuwarithu dinaran wala dirhama, inna ma warathul ilm." artinya adalah apa? Segenap para nabi, mereka enggak mewariskan dinar wala dirham, tapi mereka mewariskan ilmu. Faman akhadahu faqad akhadha bihadin wafir. Barang siapa yang mengambil ilmu tersebut, sungguh dia telah mengambil bagian yang sangat besar. Nah, artinya bagaimana para fikum? Antum mencari warisan harta peninggalan Rasulullah berupa harta dinar atau dirham enggak akan dapatkan. Tapi ilmu sampai nanti menjelang hari kiamat pasti akan dapatkan. Karena ilmu itu nanti akan dicabut juga ya. Namun suatu saat nanti akan dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala dengan diwafatkannya para ulama. Jadi jangan sampai kita lantang mulutnya mencaci maki menghina para ulama ahlu sunnah. Nah, barakallahu fiikum. tapi kita tetap menghormati mereka, tetap memuji mereka sesuai dengan kadarnya. Pembelaan kita kepada para ulama sesuai dengan kadarnya yaitu apa? Selama berpegang teguh dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah, bukan pembelaan yang membabi buta. Dalam artian bukan fanatik Bukan asabiyah, namanya Tapi dilihat dari kadar berpegang teguh dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah. Apa kaidahnya? Nahnu nudafi'u an syakhsin biqadri tamassukihi bisunnah itu. Kita membela seseorang itu sesuai dengan kadar berpegang teguhnya seseorang tersebut terhadap Al-Qur'an dan Sunnah. Oleh karena itu terkadang kita nggak bela lagi kalau sudah melenceng. Dan menjauh dari al-haq kita nggak bela lagi. Kenapa? Karena kita nggak bela orangnya. Ingat-ingat, jangan sekali-kali bela seorang itu hanya orangnya. Ustaz bulan ini keliru-keliru ustaz kita. Paham ya? Padahal dia sudah di atas kebatilan, jangan. Paham ya? Nah, setelah sampai hujah di hadapannya, menolak, menentang, bangkang, tinggalkan. Bismillah. Paham ya? Kenapa barakallahu fikum? Ingat-ingat tadi itu. Kita membela seseorang bukan semata-mata orangnya, tapi dikarenakan orang tersebut berpegang teguh dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah. Paham maksudnya ya? Jadi nggak ada iskalnya kalau misalkan seorang meninggalkan ustadznya, meninggalkan syekhnya. Paham ya? Yang tentunya ustadz dan syekh yang sudah menyimpang dari manhaj ahli sunnah wal jamaah. Paham maksudnya ya? Jadi ahli sunnah wal jamaah sangat-sangat nah barakallahu fikum melarang yang namanya mencaci maki, menghina para ulama. Nah, karena para ulama adalah pewaris para nabi. Qala Syekh Shalal Fauzan hafizahullah taala Qaulun Nadim rahimahullah wala takumin takun min qaumin talahau bidinihim. Jangan engkau menjadi termasuk kaum yang mereka bermain-main dengan agama mereka. Ai la tattakhidid dina mahzalatan wa mal'abatan. Jangan engkau menjadikan agama itu tempat untuk bermain-main. Agama ini bukan permainan. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Agama ini adalah ilmu. Paham ya? Oleh karena itu Ketika Allah Subhanahu wa taala merintahkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk minta tambahan-tambahan apa yang disuruh untuk nah agar Rasulullah mintanya tambahan ilmu. Rabbi zidni ilman. Wahai Rabbku tambahkanlah kepadaku ilmu. Karena ilmu itu adalah apa? Agama. Agama itu adalah ilmu. Inna hadzal ilma dinun fanzuru amman ta'khudhu dinakum. Sebagaimana ungkapan siapa ini? Al-Imam Muhammad bin Sirin rahimatullah alaih yang dinukilkan oleh Muslim dalam mukadimah Sahih Muslim. Inna hadzal ilma dinun fanzuru an man ta'khuduna dinakum. Sesungguhnya ilmu ini adalah agama, maka lihatlah oleh kalian dari mana kalian mengambil agama kalian. Disebutkan di setelahnya fayundar ila ahli sunnah fayukhad hadisuhum. Dilihat ilmunya dari ahli sunnah diambil hadisnya. Ini menunjukkan bahwasanya kalau ngambil ilmu dari ahli sunnah, bukan dari ahli ahwa wal bidah, bukan dari ahli sunnah. Kemudian apa kata beliau? Fayukum mayungdar ila alil bidah. Fala yukhad hadithu. Dilihat lagi. Oh ternyata ilmunya dari ahli bidah. Enggak diambil hadisnya. Paham ya? Sudah kita lewati pembahasannya mengenai kisahnya Abu Hurairah dengan setan. Paham ya? Yang saat itu Rasulullah Salah salah menugaskan Abu Hurairah, Abu Hurairah untuk apa? Untuk menjaga sebagian harta zakat, kan itu. Kemudian setannya nyuri tiap harinya. Setannya ngasih apa? Ngasih ilmu kepada Abu Hurairah Bukan Abu Hurairah menuntut ilmu kepada setan. Nah, ini dipakai orang Hizbin sebagai dalil maksudnya bolehnya seorang itu mengambil ilmu dari sembarang orang. Rasul buktinya Abu Hurairah mengambil ilmu dari setan katanya. Ini gagal paham. Kalau yang memahami seperti itu gagal paham. Abu Hurairah itu enggak ngambil ilmu dari setan, tapi setan mengabarkan kepada Abu Hurairah al-haq kebenaran, yaitu apa? Kalau ingin selamat tidak diganggu membaca ayat kursi. Itu kebenaran atau bukan? kebenaran. Kalau kebenaran datang dari siapapun wajib untuk kita benarkan, wajib untuk kita terima. Tapi untuk mengambil kebenaran jangan dari sembarang orang. Beda atau sama? Beda ya? Beda. Jadi Abu Hurairah dalam hadis tersebut bukan mengambil ilmu, bukan mencari ilmu kepada setan, Setan menyampaikan al-haq kebenaran tadi itu diterima oleh Abu Hurairah, dikabarkan kepada Rasulullah. Akhirnya Rasulullah mengatakan sadaqaka wa huwa kadzub. Yang disampaikan setan tadi benar, cuman dia pendusta. Paham ya? Contohnya gini, ada orang kafir datang kepada antum. Pak, salat lima waktu itu wajib, Pak. Enggak. Enggak wajib. Kata kata, kata antum. Lah kenapa? Kamu kafir kok. Itu keliru. Kenapa keliru? Karena orang kafir ini mengucapkan al-haq. Salat lima waktu wajib enggak? Wajib. Caranya yang diucapkan orang kafir tadi benar dan dia tetap kafir. Paham belum? Itu caranya. Bukan kita ngambil ilmu dari orang kafir. Jadi perlu diperhatikan baik-baik ya. Nah, barakallahu fikum Allahu musta'an. Kita lihat sini. Fa inna hadza fi'lul munafiqin wal fussaq. Karena bermain-main dengan agama itu merupakan perbuatan orang-orang munafik dan orang-orang fasik. Bal ihtiram ad-din wa ta'zim amr ad-din wa ahli. Bahkan wajib bagimu untuk memuliakan agama dan mengagungkan perkara agama serta pemegang agama tersebut. Wa qala Allah jalla wa 'ala 'anil munafiqin wal fusaq. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang keberadaan orang-orang munafikin dan orang-orang fasik. Ittakhadhu dinahum lahwan wa la'iba wa gharratuhumul hayatud dunya mereka menjadikan agama mereka sebagai bahan permainan dan sendau gurau bayangkan. Allah musta'an. Dan mereka sudah terhanyut atau mereka hanyut tertipu dengan apa? kehidupan dunia. Wa yadkhulu fi hadha as-sufiyya alladziina yaj'aluna ar-raqsa wad-dufufa wal aghani min ad-din. Allah musta'an. Dan masuk dalam ini dalam ayat yang mulia ini adalah orang-orang sufiyah Orang-orang sufinya kalau di Indonesia tem, sudah menyaksikan lah banyak di kampung-kampung itu. Eh, walaupun mengatakan madhab kami Asy'ari, jangan percaya. Mereka menjadikan apa? nyanyian-nyanyian rebana-rebana yang mereka pukul, yang mereka bunyikan dan juga dangdut-dangdut bagian dari agama. Atau saksikan. Eh, hadroan, ya enggak? Salatullah salamullah katanya. Kemudian apa? Ala Rasulullah. Salatullah salamullah ala habibilla. habibillah nyanyi-nyanyi dalam masjid teriak-teriak, mereka menjadikan bagian dari agama. Allahul musta'an hati-hati. Allah musta'an. Wa yusammunaha al-anashid wal marathi wal qasaid. Mereka memutarbalikkan fakta, menghias-hiasi perbuatan mereka itu dikatakan dengan nasyid. Ya, dikatakan qasidah-qasidah padahal lain. Qasidah diperbolehkan. Paham ya? Zawamil diperbolehkan, tapi kalau mereka Nah barakallahu fikum yang mereka lantunkan itu sudah bukan lagi qasidah atau bukan lagi apa? Na'am barakallahu fikum zawamil, tapi biasanya sudah ada musiknya di situ sudah. Paham ya? Nah, nanti saksikan aja biasanya di masjid-masjid atau di acara-acara ritual, hadron atau semisalnya. Nah, barakallahu menyambut haulnya Mbah Fulan, Mbah Alan, biasanya ada acara ritual seperti itu. Allahumma musta'an. Sedangkan anasyid, nasyid itu sendiri, nah barakallahu fikum asy Al-Albani rahimahullah mengharapkan dan juga yang lainnya Paham ya? Karena di dalamnya ada unsur apa? Nah, melalaikan hati manusia seperti nyanyian, lagu. Hanya saja mungkin dibikin dengan bahasa Arab. Paham ya? Kemudian terkadang diiringi dengan nam barakallahu fikum, nam alat-alat musik atau yang semisalnya. Wa yusidunaha yataqarrabuna biha Allah. Bayangkan itu. Mereka melantunkan nada-nada tadi itu, melantunkan nasyid-nasyid tadi itu mereka mengharapkan apa? mereka mengharapkan bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah musta'an. Wa hiya minal aghani wat tarabil muharram. Yang mana itu merupakan apa? Merupakan nyanyian-nyanyian, lagu-lagu dan genderang-genderang yang diharamkan. Wallahwil muharram dan juga perkara-perkara yang apa? melalaikan dan juga diharamkan. Jadi hati-hati barakallahu fikum. Antum saksikan mereka mengatakan ibadah. Nah walaupun istilahnya lafadznya kadang kalimat apa? La ilallah mereka nadakan, mereka nyanyikan diiringi dengan rebana, diiringi dengan drum bahkan terkadang. Allahul musta'an. Wa yadkhulu fihi min babi Allah. Kalau mereka namakan dengan apa itu? Nada dan dakwah katanya. Nada dan dakwah. Dakwah sebelahnya nadanya diiringi dengan musik. Paham ya? Allah musta'an. Kalau orang-orang campur sari ini campur santri katanya. Gitu. Nah, anak pernah lihat spanduk besar itu akan diadakan pengajian akbar, ya, campur santri. Bukan campur sari lagi. Kalau campur sari kan dangdut nyanyi, ini campur santri, selawatan, tapi ada sama mirip. Cuman diubah halafannya bahasa Arab aja. Allah mustahil. Hati-hati seperti itu. Nah. Dan lihat sini Wajah yadkhulu min babi aula dan masuk juga dalam permasalahan ini terlebih-lebih lagi alladzina yamiluna ilah syahwat wa ang tahwahu Yaitu orang-orang yang mereka lebih cenderung kepada keinginan-keinginan dan hawa nafsu mereka. Wa yu'tuna ang ma turid dan mereka memberikan diri-diri mereka apa yang diinginkan. Maksudnya itu tidak memandang. Walau karena mukhalifan lidin walaupun itu berseberangan dengan agama fa hadha min ittikhadid din lahwan wa la'iba ini merupakan bentuk perbuatan menjadikan agama itu sebagai bahan permainan dan senda gurau fa yadkhulu fihi al-fusaq alladziina la yubaluna bi amri din masuk juga dalam permasalahan ini orang-orang fasik yang mereka tidak peduli dengan perkara agamanya. Wa yattabi'una ma tashtahihi ma tashtahihi anfusuhum wa Dan juga justru mereka malah mengikuti apa yang diinginkan oleh diri diri mereka dan juga hawa nafsu mereka. Allah musta'an. Wa yadkhulu fihi al-'ibad min as-sufiyya alladziina adkhalu fil 'ibadah ma laysa minha. Masuk juga dalam pembahasan ini orang-orang sufiyah yang mereka memasukkan di dalam peribadatan sesuatu yang bukan masuk dalam dalam apa? Dalam ibadah. Sesuatu yang bukan ibadah mereka masukkan. Tahlilan seribu kali, dua ribu kali, lima ribu kali dikirim untuk bakulan bahalan ketika acara haulan. Tahu haulan enggak antum? Haulan atau tahunan. Paham ya? Mau dikirim ke Mbah Fulan, dan kemudian dilantunkan bareng-bareng Abdul dzikri. Fa'lam annahu la ilaha illallah. La ilaha illallah. Bareng-bareng, serentak seribu kali. Paham ya? Allah musanna. Kita lewati kemarin kan, terkadang mereka bikin dua firqah. Eh, dua firqah, dua kelompok. Eh, dua kelompok kanan dan kiri. Eh, hari, eh, malam pertama awal-awal itu jam 9 itu masih apa? An-nafi wal isbat serentak la ilaha illallah la ilaha illallah udah agak jam-jam 11 sudah ngantuk-ngantuk itu paham ya nah barakallahu fikum yang kanan tadi annabiyu yang kiri al-isbat la ilaha illallah la ilaha illallah jam 12 malam ke atas sudah enggak ada la nafyu wala isbat ada cuma hu hu hu hu hu gitu paham ya itu disebutkan oleh para ulama ya contoh daripada orang sufi seperti itu nah karena hu itu menurut mereka ada puncaknya itu hu itu artinya apa sih hu itu huwa dia. Lah dia itu ada atau enggak ada coba? Huwa huwa huwa huwa. Ada atau enggak ada? Dia ada atau enggak ada? Kan bingung orang kan? La nafi wal isbat. Nah, itu udah parah itu ya. Allah musta'an. Sudah kita lewat pembahasannya. Kalau mau ngirim untuk orang tua dan meninggal itu jangan ngirim bacaan-bacaan tadi enggak sampai. Kalau doa malah sampai. Mendoakan bagus. Paham ya? Amalan yang sampai di antara amalan sedekah, amalan infak. Sampai karena ada dalilnya. Tapi kalau surat Yasin malam Jumat Kliwon, surat Yasin dibacakan malam Jumat Kliwon atau bacaan yang dilantunkan dengan nada yang sangat halus Al-Fatihah misalkan. Mau ikut-ikutan itu enggak ada dalilnya. Jadi perlu diperhatikan itu. Allahu musta'an. Naam. Tambah dikit lagi ya kata beliau, bal adkhalu fiha ma yukhalifuha min darbit tubul war raqs. Allahu musta'an. Bahkan mereka orang sufiyah memasukkan dalam peribadatan tersebut sesuatu yang menyelisih ibadah yaitu apa? memukul nah barakallahu fikum gendang atau alat-alat musik. Allah musta'an. Anda nah, saksikan zaman sekarang. Nah, yang dikenal dengan hadroan atau yang semisalnya Nah barakallahu fikum yattakhiduna hadza dina mereka menjadikan perbuatan seperti ini adalah agama. Wa yusiduna al-qasaid al-munazzamah dan mereka melantunkan qasidah-qasidah yang bernada yang dilakukan. Kafilin nasara fi taronimihim seperti perbuatan orang-orang Nasara di gereja-gereja mereka. Antum saksikan orang-orang Nasara kalau di gereja, antum nggak perlu masuk. Antum mungkin di jalan itu biasanya kedengaran mereka nyanyi-nyanyi atau tidak? Nyanyi biasanya nyanyi. Ada alat-alat musiknya. Nah, ini ada penyerupaan padahal mengaku agama Islam. Mengaku agamanya agama Islam. Allah musta'an. Kata beliau, "Hadza kulluhu min ittikhadid din lahwan wa Ini semuanya merupakan apa? menjadikan agama itu bahan permainan dan bahan sendokura. Na'am barakallahu fikum. Insyaallah taala berhubung ternyata enggak selesai juga, padahal tinggal tiga lembar. Kita tunda penyelesaiannya pada kesempatan-kesempatan yang Allah taala mudahkan nanti barakallahu fikum. Insyaallah tinggal dua kali pertemuan lagi. Nah, kita selesaikan pada pertemuan-pertemuan yang akan datang. Nah, setelah waktu yang sudah tentukan kemarin barakallahu fikum insyaallah taala kalau misalkan setelah 15 Syawal terlalu lama ya setelah 10 Syawal. Kadang nggak tahan kita juga ya kalau lama-lama ya. Nah, barakallahu fiikum. Allahu musta'an. Nasallahu alaihi wa sallam. Subhanallahi wa bihamdihi asyhadu la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.